Sumpah anti pembajak. Kami putra putri Slankers Indonesia bersumpah tidak akan membeli atau menjual kaset dan CD bajakan. Karena barang siapa yang membeli atau menjual kaset dan CD bajakan, hukumnya adalah